perbuatan-perbuatan jahat dan sebagainya. Walaupun di bulan apapun saja dilarangnya untuk berbuat itu dan ini yang melanggar garis syariat Allah Taala, apalagi di dalam empat bulan ini. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Empat bulan yang terhormat itu dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Bulan-bulan apakah itu? ketika Nabi menjalankan hajat wada Nabi berkhutbah di tanah suci di antara khutbah Nabi Muhammad Alaihi Wasallam disebutkan inna zamana qad ka hayatihi yawma khalaqallahu as-samawati wal ard as-sanatu 12 syahran fi kitabillah minha arba'atun hurum صلاة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الذي بين جمادى وشعبان zaman telah berkisar kembali kepada saat diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menciptakan langit-langit dan bumi dalam setahun itu ada 12 bulan telah dicatatkan kitab Allah. Di antara 12 bulan itu ada empat bulan terhormat yang tiga terusan Dzulqa'dah, berhijab Muharram dan Rajab yang berada di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Nah, dengan penjelasan hadis Nabi Muhammad SAW ini, kita dapat mengetahui bahwa bulan terhormat adalah empat macam Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, Muharram, dan Raja. Kalau benar, kita-kita ini pada bulan ini berada pada bulan terhormat, pada bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam bulan Rajab ada mempunyai penjelasan yang khusus walaupun beberapa penjelasan hadisnya tidak begitu kuat tetapi termasuk bulan Rajab ini sudah langsung penjelasan dari Al-Quran bahkan penjelasan dari para hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Adapun mengkhususkan adanya bulan Rajab sebagaimana sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahr ummati Sebagian ulama mengatakan ini hadis mursal Artinya dari seorang tabi'i langsung ke Nabi Tidak ada sebutan sahabat tapi di kitab yang lain diterangkan ini hadis marfu. Diriwayatkan oleh Ad-Dailami, hanya tingkatnya dhaif. Jadi Nabi menunjukkan bahwa bulan Rajab bulan Allah, bulan Syaban bulan bulanku kata Nabi, dan bulan Ramadan bulan umat. Nah, dinisbatkan demikian ini atau di, di sandarkan dengan sebulan berikat ini, ini menunjukkan keistimewaan. Bulan Rajab bulan Allah, semua bulan bulannya Allah. Tapi mengapa dalam hadis ini bukan bulannya Allah? Artinya yang memuliakan, yang menghormat, memberikan kehormatan bagi bulan ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala dan bulan Rajab dijadikan bulan istimewa, termasuk bulan Haram. Nah, jadi kita dapat mengetahui bahwa bulan Rajab termasuk bulan terhormat قل kita oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam bulan kita melihat banyak orang sangat memperhatikan untuk menjalani puasa. Ini adalah baik. Puasa itu sendiri sudah baik. Tapi juga dalam gelar raja. Walaupun sebagian ulama-ulama menjelaskan bahwa penjelasan dan keterangan adanya puasa khusus bulan rojak itu hadis-hadis yang doif bahkan ada yang mengatakan tidak ada hadisnya sama sekali walaupun demikian adalah puasa itu sendiri baik dan pada bulan rojak pun juga baik maka dengan demikian ini kalau kita sudah kembali kepada keterangan dan penjelasan jalannya umpama kita menemukan hadis itu adalah doif, bagaimana supaya sepanjang kalau sampai dalam bab amal jalankan walaupun sekali atau masuk dalam hadis. Jadi dalam hal-hal ini macam-macam penjelasan beberapa ulama termasuk adanya puasa bulan Rajab. Pernah ada seorang tanya bagaimana Rasulullah SAW bersyukur kalau sudah berapa Ya ada kalanya puasa sampai penuh, ada kalanya tidak. Jadi sama dengan bulan-bulan yang lain. Ada yang menjelaskan hal demikian. Tapi anak Ali juga menjelaskan bahwa ada seorang yang puasa tiap hari. Lalu dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan, jangan saya kuat. Kalau sudah puasa sekian hari, sekian hari. Termasuk puasa tiga hari daripada bulan terhormat sum minal khurub salatan sum minal khurub nah, sum minal ini termasuk kenapa wajah nah, jadi masalah-masalah ini banyak timbul beberapa pendapat tapi pokoknya yang kita pegang adalah baik puasa wajah bahkan di mustahab dan walaupun saya bagaimana kita saya terangkan nah, jadi dalam bulan Rajab adalah termasuk bulan yang bersih ulama mempunyai pendidikan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam di dalam gelar wajah ini kebetulan Allah Subhanahu wa taala menentukan adanya peristiwa yang hebat, peristiwa yang dahsyat, peristiwa yang menunjukkan kemukjizatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah terjadi dia islamkannya. Terjadinya Isra dan Mi'raj pada bulan Rajab, bahkan malam 27, ini menurut riwayat yang tersebut Walaupun masih ada beberapa ulama mengatakan Isra Mi'raj bukan pada bulan Rajab, tetapi menurut riwayat yang tersebut yang begitu juga diperhatikan oleh umumnya dunia Islam adalah pada malam 27 bulan Rojab tahun 11 Hijrah eh tahun 11 ketika Nabi terutus dan Nabi Muhammad SAW berusia 51 tahun sebelum hijrah kurang lebih 2 tahun. Adapun di dalam riwayat-riwayat yang lain bahwa Nabi Muhammad SAW sudah pernah di Isra Mi'rajnya lebih daripada 30 kali. Dalam beberapa riwayat bahkan diterangkan oleh kitab As-Siratul Halabiyah bahwa Nabi Muhammad SAW telah di Isra Mi'rajkan oleh Allah SWT lebih daripada 30 kali. Berdasarkan beberapa riwayat. Tapi kesemuanya tadi dalam impian. Kecuali yang sekali yang terkenal pada 27 tahun.